Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali dalam kajian tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang insyaallah mulai malam hari ini kita akan memulai mengkaji kitab baru ya setelah kita selesai dari kitab Muamatul Hukam di kitab sunnah. Insyaallah mulai malam ini kita akan mengkaji kitab Iktiqat A'immati Ahlil Hadis. Akidah imam-imam Ahlil Hadis, akidahnya imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail Al-Ismaili yang beliau lahir pada tahun 277 Hijriah meninggal dunia pada tahun 371 Hijriah. Eh, beliau termasuk yang mendapati generasi ketiga yang paling mulia di antara generasi umat Islam yaitu generasi para tabi'u tabi'in. Eh, Rasul mengatakan khairun nasi sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku yaitu para sahabat, summa ladina yalunahum kemudian yang setelah mereka yaitu para tabi'in dan yang setelah mereka para tabi'u at-tabi'in. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, Alhamdulillah di Masjid Darussalam yang kita cinta ini sejak kita mengaji di sini sudah beberapa kitab akidah kita telah ya mempelajarinya, mengkajinya. Ini sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun tentang nikmat Allah, maka ceritakanlah ya, di antara kitab yang sudah kita khatamkan ya di masjid yang kita cinta ini. Yang pertama kitab Usul Sunnah karangan Imam Ahmad bin Hambar rahimahullah taala. Ya, dengan syarah Asy-Syaikh Al-Walid. Kemudian yang kedua, kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis yang dikarang oleh Imam As-Sabuni. Ya, semuanya termasuk ulama-ulama as-salaf terdahulu. Ya, karangan Imam As-Sabuni rahimahullah taala yang meninggal abad keempat Hijriah. Kemudian yang sudah kita pelajari pula akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang disusun oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Kemudian juga kita telah mengkaji di masjid ini kitab Lumatul Itikad oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala yang merupakan muridnya asy syekh Abdul Qadir Al-Jailani eh, dengan syarah asy syekh Muhammad bin Salih al rahimahullah taala. Kemudian juga kita telah pelajari kitab Al-Furqan bain ar-rahman wal syaitan ya pembeda antara wali Allah dengan wali syaitan yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala eh, demikian pula kitab yang sudah kita sampaikan yaitu Fatwa wa Mawaqif A'immati wa ulama al-sunnah min rafidah eh, tentang fatwa dan pendirian ulama al-sunnah wal jamaah terhadap kelompok syiah rafidah yang ditulis oleh Fadilatul Ustadz Muhammad bin Umar bin Abdullah rahimahullah taala. Kemudian yang terakhir kita bahas kemarin kitab Muamatul Hukam fi Daul Kitab wa Sunnah karangan Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam bin Bajjas Ali Abdul Karim. Ya, kurang lebih ada delapan. Ya, nggak tahu mungkin ada yang masih ingat yang ketinggalan. Hah? Nah, Mahsanta Al-Fiqhul Akbar. Ya, karangan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dengan Syarah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayis. Ada lagi. Eh, Ya, mafatul islamiyin. Ya, atau akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Abdul Hasan al ashari rahimahullah taala. eh juga dengan syarah Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khamis atau al khamis Ada lagi? Ya, ada berapa dari kurang lebih? Hah? Hah? Hampir sepuluh mungkin ya. Ya, alhamdulillah ya semoga hal itu bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan akidah alusna wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita tertarik dengan kitab ini ya, karena yang pertama memang kita eh, bertekad untuk terus akan membahas masalah akidah alusna wal Jamaah karena memang di antara krisis yang menimpa umat Islam yaitu krisis akidah. Eh berapa banyak dai-dai yang mereka tidak pernah mengajarkan akidah. eh, bahkan mereka memusuhi akidah. Bahkan mereka sendiri tidak tahu apa itu akidah al sunnah wal jamaah. Eh, maka kita ingin menghidupkan kembali warisan ulama-ulama salaf terdahulu yaitu kitab-kitab akidah al sunnah wal jamaah. Makanya sudah dari awal eh, sejak kita diminta untuk mengisi kajian di sini kita mulai dari kitab-kitab akidah sampai itu alhamdulillah. Eh, sekali lagi semoga Allah menetapkan kita di atas akidah al-sunnah wal jamaah. Eh, kemudian di antara eh, mengapa kita ambil kitab ini? Karena ini adalah salah satu kitab warisan ulama as-salaf eh, ya, yang hidup pada abad-abad pertama di zaman para salafus saleh. Sudah kita sampaikan tadi, pengarang di sini masih mendapati eh, ya generasi terakhir yang terbaik di antara umat yaitu generasi para tabi'u at-tabi'in ya. Kemudian juga ya ulama banyak sekali memuji kitab Itiqad A'immati Al-Hadith ya. dan juga memuji pengarangnya nanti akan kita sampaikan pada waktu pembahasan biografi ini. Nah, kita di sini memilih buku Itiqad aimmati al hadith dengan tahqiq dan takdim mukaddimah Ya, fikul akbar, demikian pula akidah syariah, ada sedikit taklik ataupun sarah dari beliau Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Khumayyiz eh, merupakan salah satu eh, ulama spesialis masalah akidah yang masih hidup di Saudi Arabia khususnya di Riyadh. Allah taala. Langsung saja kita di sini ingin membaca mukodimah dari pentahqiq yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz Ya. Ini kita anjurkan kalau bisa eh jamaah juga memegang kitab ya. Jadi biar kita sama-sama punya hujah, punya bukti ini adalah kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ditanya kitab apa? Jangan menjawab hahala adri ya. Paling tidak ini kitab yang kita kaji di Ampel Sawahan biar antum nggak dituduh teroris ya. Nah. Kemudian sekali lagi saya tertarik dengan mukaddimah yang dibawakan oleh pentahkik kitab ini yaitu Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Malik Khumayis. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya di sini beliau memulai dengan al-basmalah sebagai bentuk ittiba kepada sunnah Rasul SAW. Ya, kata pak ulama, kita mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap pada dua keadaan saja. Pada waktu menulis surat atau kitab Ya, sebagaimana Rasul ketika menulis surat kepada para penguasa yang kafir pada waktu itu, ya, dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim, ya. Eh, Atau yang kedua, ketika kita mau membaca Al-Qur'anul Karim, membaca lengkap basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dikir dikir yang lain, ya, ketika kita masuk rumah cukup membaca apa? Bismillah, jangan ditambah Ar-Rahman, Ar-Rahim, nggak ada contohnya. Cukup Rasul mengatakan bismillah. Demikian pula ketika keluar rumah membaca bismillah. Tok, ya tidak apa pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Rasul mengatakan idza kharaja rajul min manzilihi faqala bismillah tawakkal ala Allah. Jadi bedakan antara bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Eh bismillahirrahmanirrahim lengkap itu pada waktu menulis surat atau menulis kitab atau ketika kita membaca apa? Al-Quran. Sedangkan zikir-zikir yang lain, kita mau makan cukup membaca bismillah saja. Jangan nambahi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ya, demikian pula kita mau wudhu membaca bismillah saja. Ya, tidak perlu pakai apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena apa sekali lagi? Itu yang diajarkan Rasulullah SAW wasallam. Kita cukupkan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini pengarang memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ia mengikuti jejak Rasul SAW ketika menulis surat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Muqaddimah. Di sini beliau membawakan banyak nukilan ucapan-ucapan ulama salaf khususnya yang berkaitan dengan keutamaan ahli hadis, keutamaan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama beliau membawakan ucapan Imam Ahmad eh, dalam mukadimah kitab beliau Arad ala Jahmiyah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli fatratin minar rusul baqaya min ahli ilmi. Segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pewaris nabi dari para ulama di setiap waktu kekosongan para para rasul. Ya sekarang para rasul sudah tidak ada, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan kasih sayang Allah, Allah masih mengutus para pengibar dakwah nabi dan para rasul yaitu para al ulama. Al ulama warasatul al anbiya. Ya, ini sekali lagi merupakan nikmat Allah para ambia tidak ada, para rasul tidak ada, yang ada para pewaris mereka yaitu para al ulama. Ya, namun yang perlu kita ya garis atasi di sini yaitu yang dimaksud dengan ulama sini adalah para pewaris para nabi. Eh, Rasul mengatakan al ulama warasatul ambia wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman walakin yuwarisul ilma. Para ulama pewaris para nabi dan para nabi tidak mewariskan dinar maupun dirham walakin yuwarisul ilma. Namun para ambia mewariskan apa? ilmu. Nabi kita Muhammad SAW mewariskan ilmu Quran dan ilmu As-Sunnah. Maka yang disebut dengan ulama yang sebenarnya ulama-ulama yang mewarisi ilmunya Nabi, ilmu Al-Quran dan ilmu apa? As-Sunnah, ilmu Al-Hadis. Ya, maka kalau ada ulama yang mereka benci Al-Quran, benci hadis, maka itu bukan ulama namun ngelama. Ya, kalau ada ulama yang mereka mengajarkan filsafat, mengajarkan ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan ulama warasatul anbiya. Ya, sekali lagi harus kita ketahui siapa ulama yang sebenarnya. Tadi ulama yang apa? Warasatul al-anbiya. Makanya di sini dikatakan segala puji bagi Allah yang menjadikan bagi setiap kekosongan para rasul bakaya, ya sisa-sisa dari para ulama. Apa tugas mereka? Kata Imam Ahmad, yad'una man dhalla ilal huda. Mereka menyeru orang-orang yang sesat kepada petunjuk. Ini cirinya para ulama, menyeru manusia kepada petunjuk dan khairul hadyi hadyu Muhammad SAW khairul huda huda Nabi SAW dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Ini adalah ciri para ulama yang pertama di sini disebutkan yaitu mereka-mereka yang menyeru manusia ke sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ulama atau yang dikatakan ulama, namun membenci sunnah Rasul, eh membenci jenggot misalnya yang merupakan eh sunnahnya Rasul Sallam, maka itu bukan ulama, itu adalah orang yang ngelama. Ya, ini adalah musuhnya para ulama, ini adalah musuhnya para anbiya wa, wa rusul. Ya, sekali lagi Yaj'una man dhalla ilal huda. Mereka para ulama-ulama tersebut menyeru manusia yang tersesat ke dalam petunjuk dan petunjuk sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yasbiruna minhum alal adza dan mereka para ulama bersabar atas segala bentuk cacian, gangguan, ya, caci makian dari orang yang tersesat tersebut. Memang inilah para rasul itu di samping mewariskan ilmu tadi juga mewariskan sunnatullah yang berpegang teguh dengan sunnahnya rasul yang mengikuti jejak rasul pasti akan mengalami apa yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika di kota Mekah dicaci maki, dikatakan sihir, ya, asahir tukang sihir, syair, penyair, majnun dikatakan orang gila, ya, dilempari dengan kotoran eh hewan atau hewan ternak. Kemudian sampai Rasul juga apa? akan dibunuh, dilempari batu sampai berdarah. Sunatullah yang berpegang teguh dengan kebenaran pasti sedikit atau banyak, cepat atau lambat akan menghadapi rintangan dan halangan tersebut. Namun para ulama mereka sebagaimana para ambia mereka bersabar. Wa yasbiruna minhum alal alal ada. Eh maka antum yang ingin mengikuti jejak Rasul, mengikuti jejak para ulama harus bersiap untuk menghadapi cobaan dari rintangan, ujian dan cobaan tersebut. Cepat atau lambat, dikit atau banyak pasti akan mendapatkan apa? gangguan tersebut. Sunatullah. Apalagi Rasul mengatakan badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada bil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali ke dalam keterasingan dan beruntungnya orang-orang yang apa? Yang ghuraba tersebut. Butuh apa? kesabaran. Inna nasra ma'asabar. Sesungguhnya kemenangan, pertolongan Allah itu bersama apa? Kesabaran. Ya antum dikatakan wahabi, dikatakan ya teroris, dikatakan aliran radikal. Eh, ya antum eh, cukup mengatakan dalam hati antum fatu balil ghuraba. Eh beruntunglah orang yang apa? Yang ghuraba yang terasing. Selama antum di atas kebenaran, jangan toleh kanan kiri, tetap istiqomah ya Kata orang Arab, ja'il kilaba bah wal kafiratu tasir. Biarkan anjing menggonggong, kafirat tetap berlalu. Selama antum di atas apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul dimusuhi oleh kerabatnya sendiri. Ya, Rasul sallallahu ya dikucilkan dan sebagainya, namun ya beliau tetap istiqomah tegar bersama para sahabat-sahabat beliau. Itulah yang harus betul-betul disiapkan kalau kita mau surga Allah, maka memang butuh kesabaran. Rasul mengatakan, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, penuh dengan onak dan duri, tidak mudah. Yang mendapatkan surga butuh pengorbanan. Di antaranya apa? Eh bersabar dalam menghadapi eh caci makian, dikucilkan, dituduh macam-macam. Eh biarkan eh ya, selama kita di atas al-haq. Wayuhyuna bi kitabillahil mauta ulama tugasnya adalah menghidupkan orang-orang yang mati hatinya dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, mereka apa? Senjatanya Al-Qur'an Karim. Kalau Allah ya, mendakwahkan manusia kepada Al-Qur'anul Karim. Wa yubasiruna binurillah alal ama. Mereka menerangi dengan cahaya Allah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah orang-orang yang mata matanya buta, ya, Inna la ta'mal abasar walakin ta'mal kulub allati fis sudur. Bukan mata kepala ini yang buta, namun mata hati mereka yang yang buta. Maka para ulama menyinari hati mereka yang telah buta dengan cahaya Allah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Nah itu maksudnya orang-orang yang tersesat, eh baik mungkin dia orang yang kafir atau mungkin dia alil bid'ah yang hatinya telah ya mengkarat ya kesyirikan, kebid'ahan, maka para ulama mendakwai mereka dengan cahaya Allah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, sebagaimana Rasul dahulu. Eh, ya, tugasnya Rasul kata Allah, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus Rasul dari golongan ummiyin yang buta huruf apa tugas Rasul? Yatlu alim ayati, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Kemudian wa ya'allimuhumul kita wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan al-hikmah yaitu as-sunnah al-hadis. Ini tugasnya para rasul, ini tugasnya para para ulama. Ya, mengajarkan manusia Al-Qur'an qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Eh bukan mengatakan, bukan mengajarkan berkata filosof pulan, berkata ya si ya Mikael dan sebagainya orang-orang Ghorbiyun ya ini adalah apa bukan orang-orang yang merupakan warasatul al-anbiya warasatul anbiya mewarisi dakwahnya nabi yuzakihim di antara tugasnya juga mensucikan mereka mensucikan mereka dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan, dari segala bentuk penyimpangan. Ini tugas para nabi, ini tugas para pewaris an-nabi yaitu para al-ulama. Eh makanya Kata Syekh al bani rahimahullah taala, eh bahwasanya tugas kita sekarang itu untuk menyelamatkan umat, untuk memuliakan umat, untuk menjadikan umat jaya atas fiyah wa tarbiyah, atas fiyah wa izakihim, mentazkiyah para orang eh, orang-orang yang telah tersesat dalam kesirikan, dalam kebid'ahan, kemaksiatan, penyimpangan disucikan. Tugasnya para ulama, tugasnya para pewaris nabi, ya wa memiliki kita wa hikmah mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an Sunnah setelah disucikan kemudian tarbiyah dididik dengan pendidikan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kata beliau fakam min qatilil li iblis ahyau berapa banyak korban-korban iblis yang mereka hidupkan kembali yaitu mereka-mereka sekali lagi yang mati hatinya dengan kesyirikan yang mati hatinya dengan kebid'ahan, maka para ulama dengan seizin dari Allah, dengan taufik dari Allah, ya mereka menghidupkan kembali orang-orang yang telah tersesat tersebut. Wa kamin dolin taihin qad hadau. Berapa banyak orang yang tersesat mereka berikan apa? petunjuk. Ini salah satu sekali lagi keutamaan alil hadis, keutamaan para ulama alil hadis. Fama ahsana atharam alannas. nas ya alangkah indahnya alangkah baiknya jasa-jasa para ulama tersebut kepada manusia eh, mereka tidak dibayar mereka apa lillahi ta'ala dalam berjuang menegakkan agama Allah mendakwakan manusia kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW wa akbah asaran nasi alaihim namun alangkah buruknya eh, balasan manusia kepada kepada mereka eh, sebagaimana Syekh Al-Ban rahimahullah ta'ala hidup beliau ala kadarnya sederhana. Ya, beliau bekerja sebagai ya se, eh, penservis arloji atau jam. Ya, hidup beliau beliau eh, gunakan untuk berjuang menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah Rasul SAW. Ya, hidup beliau untuk berkhidmat kepada umat. Ya, beliau apa? Tulis kitab-kitab masalah akidah, kitab-kitab masalah hadis, kitab-kitab masalah ya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa jasa beliau kepada umat Ya, namun alangkah buruknya balasan sebagian umat kepada eh, Syekh Al-Bani rahimahullah taala. Eh, beliau dituduh sebagai murji'ah, dituduh antek-antek Yahudi, naudzubillah min dalik. Eh, sungguh benar ucapan Imam Ahmad rahimahullah taala. Eh, wa akbar asaran nasi alaihim. Eh, sungguh buruk balasan manusia kepada para ulama-ulama tersebut. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, yanfuna an kitabillah ta'rifal ghalin mereka para ulama di antara tugas mereka adalah menafikan dari Al-Qur'an penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang ekstrim. Yaitu tugas para ulama selain mendidik umat di atas kitab atau di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas taat kepada Allah, eh mereka juga tugasnya membantah, mengkantar, eh menjawab ya ucapan-ucapan yang sesat dari orang-orang yang ekstrim. Ini adalah tugasnya para ulama dan ini merupakan petikan dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasul dalam hadis yang saya mengatakan, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin yang yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtirin wa ta'wilal jahilin. Ya, Rasul mengatakan ilmu agama ini senantiasa akan dibawa eh, oleh para ulama-ulama yang ajil. Apa tugas mereka? Kata Rasul, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka meniadakan, menyingkirkan, ya, membersihkan penyimpangan-penyimpangan terhadap Al-Qur'anul Karim dari orang-orang yang apa? ekstrim. Eh, seperti contohnya kelompok Syiah Rafidhah. Eh, mereka menyelewengkan Al-Qur'an, mereka menuduh Al-Qur'an tidak murni lagi. Para ulama pun berdiri untuk membantah mereka, yang menelanjangi kekufuran mereka. Ya, demikian pula ketika kelompok khawarij, kelompok teroris muncul, ya maka mereka pun apa? Segera membantah kelompok teroris tersebut, menyebutkan bagaimana kesan-kesan mereka. Ini tugasnya para apa? Al ulama. Jadi Islam itu bukan kita mengenal tauhid saja, bukan kita mengenal sunnah saja, namun metode dalam Islam kita tahu kebenaran, juga tahu apa kebatilan untuk kita jauhi. Itulah toreko apa? Metode Al-Quran dan Sunnah Rasul saya salam. Antum buka ya surat pertama dalam Al-Quran yaitu surat apa? Al-Fatihah. Ketika antum membaca ayat yang terakhir, eh dina siratal mustaqim, siratal ladina an alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, di situ kita minta kepada Allah jalan yang lurus dan kita ingin apa? dijauhkan dari jalannya orang yang dimurkai oleh Allah yaitu orang Yahudi dan jalannya orang apa? yang sesat. Ya. Tidak cukup kita mengatakan eh di siratal mustaqim saja. Namun apa? Ghairil maghdubi alaihim. Tahu jalan yang benar, tahu jalan yang sesat untuk kita jauhi. Demikian pula surat Al-Baqarah ayat-ayat yang pertama disebutkan tentang ciri siapa? Yang pertama ciri orang siapa? Orang yang beriman. Ya, alif lam mim dalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaib ila akhirih. Kemudian ya Innaladina kafaru sawaun alaihim taum Jalan orang beriman, jalan orang kafir, kemudian jalan orang munafikin. Begitu seterusnya Al-Qur'an, wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Ani ibudullah wa istanibut taghut. Itulah metode Islam. Tahu kebenaran untuk diikuti, tahu kebatilan, kesesatan untuk kita apa? Jauh. Itulah tugas para ulama tadi, tasfiyah wa tarbiyah memerdekakan Islam dari kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan dan mendidik umat Islam di atas kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas para ulama wanti halil mubtilin, mereka meniadakan jalannya orang-orang yang batil wa al jahilin dan takwilnya orang-orang yang yang jahil. Bismillah. Sekali lagi ikhwan fillah ini adalah ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam mukadimah kitab beliau Arad alal al-Jahmiyah. Bantahan terhadap kelompok al-Jahmiyah. Kemudian pentakik Syekh Muhammad bin Abdul al Khumayyis menukilkan lagi ucapan ulama al-sunnah yang bernama Imam At-Tabari. Beliau mengatakan fadallahum bi syarafi al-ilmi. Eh fadallahum bi syarafi ilmi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan ulama-ulama il hadis dengan kemuliaan ahli ilmu. Ya, makanya kalau kita renungkan para ulama-ulama sejak zaman sahabat sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Dengan apa? Apa dengan kedudukan ya? Apakah dengan harta? Tidak, namun bil ilmi dengan al ilmu. Itulah kebenaran firman Allah amanu minkum Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi apa? Ilmu, yaitu ilmu agama ini. Allah juga mengatakan narfa'u darajatin man Kami akan mengangkat derajat orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, aibil ilmi dengan ilmu. Kami mengangkat derajat mereka. Eh demikian pula Rasul mengatakan, Innallaha yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa bi al akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat eh manusia dengan Al-Qur'an dan Allah akan merendahkan eh sebagian kaum dengan Al-Qur'an pula. Ini menunjukkan sekali lagi kebenaran firman Allah dan sabda Rasul SAW. Allah meninggikan derajat para al ulama. Contoh sekali lagi Imam Asy-Syafi'i misalnya. Ya, di zaman Imam Syafi'i banyak orang kaya, di zamannya Syafi'i banyak pemimpin kaum muslimin. Namun Imam Syafi'i nama beliau lebih harum daripada apa? Yang lainnya. Meskipun beliau tidak menginginkan akan hal itu. Eh beliau tidak menginginkan eh, ke, ketenaran. Ya, eh, namun itulah janji Allah bahwasanya yang berpegang teguh dengan ilmu agama maka eh Allah akan meninggikan apa derajatnya. Eh kata Imam At-Tabari fadlahum bisarafil ilmi. Allah memuliakan ulama-ulama al-hadis dengan kemuliaan ilmu. Wa karramahum biwiqaril hilmi dan Allah memuliakan mereka dengan kewibawaan ya mereka sebagai para ulama yang bersabar dalam menghadapi segala keadaan wa ja'alahum lid wa ahli a'laman Allah menjadikan para ulama eh sebagai bendera agama ini eh makanya orang-orang yang menghinakan para ulama yang betul-betul ulama itu sungguh besar eh dosanya, sungguh besar kemurkaan Allah kepada kepada mereka. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah eh ketika mengomentari hadis ya, atau mensarah hadis man ajali walian fakat adan tu bil harbi. Allah bersab Allah berfirman, barang siapa memusuhi wali-waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Kata Imam Syafi'i, "Idza kana ulama laisu awliya Allah fala adri manhum." Kalau para ulama bukan wali Allah, saya tidak tahu lagi siapa wali Allah tersebut. Maka berhati-hatilah mereka-mereka yang memusuhi para ulama. Sekali lagi, ulama yang merupakan warasatul al-anbiya. Adapun ulama-ulama filsafat, ulama-ulama penyesat umat, maka tidak ada harganya di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita menghormatinya, bahkan kita mengingatkan umat dari kesesatan-kesesatan mereka. Sebagaimana kata Rasul, ma akhafu ala ummati al-aimatal mudillin." Sesungguhnya aku khawatir ke atas umatku adalah ulama-ulama yang menyesatkan. Kemudian sekali lagi, ulama merupakan bendera bagi agama agama ini. Walil Islam wal huda manaran. Eh dan bahwasanya ulama Allah jadikan di dalam agama Islam dan dalam petunjuk sebagai manaran, eh sebagai eh, pelita atau sebagai cahaya yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai penerang bagi bagi umat dari kegelapan syirik, dari kegelapan bid'ah, dari kegelapan penyimpangan para ulama eh sebagai eh pelitanya. Walil khalqi qadatan dan Allah menjadikan para ulama sebagai koda pemimpin bagi umat. Eh makanya kalau kita lihat tafsir sebagian ulama tentang ya Ayuhaladina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Eh sebagian ulama mentafsirkan ulil amri minkum pemimpin kalian adalah para apa? ulama. Umara ditaati dalam urusan dunia, ulama ditaati dalam urusan dalam urusan agama. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya apalagi ada peristiwa-peristiwa besar yang menimpa umat butuh fatwa para para ulama. Eh jangan kita berfatwa sendiri. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun karena mereka adalah pemimpin eh agama. Walil ibadi a'immatan wasada dan Allah jadikan para ulama-ulama al hadis, imam-imam ahli sunnah sebagai pemimpin-pemimpin bagi ya eh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi ucapan Imam At-Tabari tentang keutamaan ali al-hadis atau ulama al hadis. Wahum alul hadis alladina hum sunnati zahirun. Mereka adalah al hadis. Siapa mereka? Yaitu yang betul-betul tegak di atas sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya saja ahlul hadis. Yaitu mereka-mereka yang bergelut dengan hari Rasulullah SAW yang hidup mereka dipenuhi dengan kola Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya keseharian mereka bergelimangan dengan kola Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya darah dan daging mereka menyatu dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itulah alil hadis ya aladina hum bisunnati zahirun yang saya nampak dengan eh, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam eh, seperti yang Rasul sabdakan tentang ciri taifah mansurah la tazalu taifatun min ummati Dohrin al-haq. Eh, senantiasa ada di antara umatku sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran, di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, maka kalau kita tahu siapa al hadis yang sebenarnya, siapa al hadis yang sebenarnya, yaitu mereka-mereka sekali lagi yang hidup mereka penuh dengan sabda Rasul, penuh dengan ayat eh, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil ittiba'i kahirun. Eh dan beliau mereka betul-betul tegar di atas ittiba kepada sunnah Rasul wasallam. Yakul Ibnu Qutaibah fi wasih halihim. Berkata ulama al-sunnah yang bernama Imam Ibnu Qutaibah ketika mensifati keadaan al-hadis, alladzina lam yazalu sunnati zahirin. Al-hadis mereka-mereka yang selalu tegak di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, di sini yang perlu kita sampaikan yang dimaksud dengan sunnah Rasul di sini secara umum yaitu metode hidupnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam baik yang hukumnya wajib atau mustahab, baik yang tercantum dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh sudah pernah kita sampaikan kata-kata as-sunnah jika dimutlakkan itu ada empat maknanya. Bisa as-sunnah bermakna al-hadis, bisa as-sunnah bermakna mustahab jika dikerjakan melakukan pahala, jika tinggalkan ia berdosa, yang ketiga al ha sunnah bisa bermakna al aqidah. Yang keempat al sunnah as sunnah bisa bermakna metode hidupnya ar Rasul SAW. Yang dimaksud di sini adalah e eh, as sunnah merupakan metode hidup Rasulullah SAW secara umum seperti Rasul sabdakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Demikian pula Rasul mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang enggan terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Yang disebut dengan sunnah di sini adalah metode hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Ibnu Qutaibah, ahlu sunnah mereka-mereka yang tegar di atas as sunnah. Ya, meskipun banyak badai yang menghadang, ya banyak orang danduri, mereka tetap tegar di atas as sunnah. Wabil ittiba qahirin yudajuna bi kulli baladin wala yudajaun Eh wallah alam maknanya eh mereka itu selalu dimusuhi oleh manusia. Eh padahal mereka tidak memulai untuk apa? Memusuhi manusia. Namun manusia banyak yang apa? Mencampakkan mereka, manusia menghinakan mereka. Eh, Dan inilah yang Rasul sabdakan tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati dahin al-haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala zalik. Ya, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, di atas sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Ya, la ya man khadalahum. Tidak mencelakakan mereka, tidak memadatkan mereka orang-orang yang mencampakkan mereka ataupun yang menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah, yaitu angin yang akan me, ya, mewafatkan setiap orang yang yang beriman. Intinya sekali lagi, itulah para ulama harusnya wal Jamaah mereka tegar di atas sunnah, tidak peduli dengan caci makian manusia. Wa istataru minhum bin nihal wala yastatirun. Ya, bahwasanya banyak orang-orang yang mereka ya bersembunyi di balik alu al hadis dalam artian Allah alam maknanya bahwasanya umat Islam ya, menjadikan mereka sebagai tameng dalam apa menghadapi kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan atau pemikiran-pemikiran yang yang sesat. Mereka yang tampil terdepan untuk menghalau kesesatan-kesesatan tersebut. Walayastatirun. Nah, mereka tidak pernah apa? bersembunyi. Mereka tegak di atas apa? Di atas al-haq. Ya, bukan seperti kelompok eh haroka, kelompok-kelompok bawah tanah yang mereka selalu apa? bersembunyi ya di lorong-lorong di bawah tanah dan lain sebagainya. Makanya kata Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aita qauman jauna fi amri dinihim fa'lam annahum ala ta'sisid dolala. Kata Al Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apabila kalian ya mendapati sekelompok orang mereka berbisik-bisik dalam urusan agama, ketahuilah mereka di atas kesesatan. Ya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan, kelompok haroka ya, kelompok ya, teroris, ya, mereka demikian ngajinya, lima orang, ya, di tempat-tempat sembunyi, tidak boleh ada yang ya, ikut kalau tidak apa, dapat izin dari sang ya, ketuanya. yang dibicarakan itu masalah pengeboman, masalah mengkafirkan dan sebagainya. Ini sekali lagi bedanya al-sunnah dengan alil al-bidah. Al-sunnah tegar di atas kebenaran. Wa yasda'una bihaqqihi nas ahlu sunnah, ulama-ulama al hadis, mereka terang-terangan menampakkan al-haq. Wala yatahushun. Ya, mereka tidak apa? Ya, menyembunyikan, mereka tidak ya, berbuat kecurangan dalam menyampaikan amanah agama Allah Subhanahu wa taala. La yartafi bil ilmi illa man rafa'uh. Eh, tidak akan ada orang yang tinggi derajatnya dengan ilmu kecuali mereka-mereka yang betul-betul diangkat derajatnya oleh Allah lewat para ulama-ulama tersebut. Artinya sekali lagi ilmu ini tidak akan mungkin ia bisa meninggikan umat kecuali ilmu yang merupakan pewaris para nabi wala yattadi fihi illa man wada'u dan tidak akan ada orang rendah kecuali yang direndahkan oleh mereka para ulama ahli al hadis eh mereka inilah yang menyaring eh siapa ahli sunnah siapa yang merupakan alil alil bid'ah wala tasir rukban illa bidzikri man dan tidaklah ya orang-orang yang berjalan sebagai musafir itu menyebut kecuali yang mereka sebut artinya ya kalau ulama il hadis ini dalam masalah meriwayatkan hadis tentunya mereka adalah pakar-pakar yang bisa menyeleksi siapa perawi yang layak diambil hadisnya, siapa yang tidak tidak layak. Itu maksud ya, dari ucapan Imam Nukuteba tersebut. Artinya mereka adalah filter ya untuk menyaring hadis yang sahih, hadis yang lemah atau yang yang palsu. Seperti contohnya sekarang Syekh al Rahimullah taala ya dengan kitab-kitab beliau yang sangat luar biasa ya kita mengetahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif ya dengan apa metode ilmiah dalam penelitian al hadis summa al hadis tibaim al haqa bidalil min kita wa sunnah mereka dikatakan al hadis karena mereka mengikuti kebenaran dengan dalilnya Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya al Sunnah al Hadis bukan yang asbun, ya asal ngomong tanpa dalil. Namun mereka ya betul-betul ucapan mereka, akidah mereka, amal perbuatan mereka didasari oleh dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita apa? beramal. Wali tatabbu'ihim ahaditsa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh, dikarenakan mereka betul-betul ya menggeluti hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dengan pemahaman yang benar ya bukan asal baca hadis kemudian disarah sendiri tanpa merujuk kepada ya penjelasan para ulama alil hadis ya, lil amal biha ya, dan mereka mempelajari hadis untuk mengamalkannya wa takdimiha ala kulli kaulin dan yang termasuk ciri khas al sunnah yaitu mereka selalu mendahulukan ucapan Rasul di atas semua ucapan manusia yang ada. Ya seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, kalau ada orang mengatakan oh boleh demonstrasi eh, dengan dasar itu buktinya sebagian salaf mengkritik pemerintah di hadapan umum. Maka kita katakan ya sudah kita terima. Namun Rasul mengatakan man yang an yang li sultanin bi amrin fala ala niatan. Rasul mengatakan barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, jangan di hadapan umum, jangan di demo. Mana kita eh, ya ambil ucapan Rasul atau sebagian salaf. Kita hormati salaf, namun ucapan Rasul lebih kita apa? Dahulukan. Ini ciri khas al-sunnah wal jamaah. Eh, ya, kita menghormati ulama. Namun kalau ada ucapan ulama menyelisih sabda Rasul, maka kita ambil ucapan Rasul Dan itu wasiat para imam-imam al-sunnah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza khalafa qauli qala Rasul, fadribu qauli adul haid." Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Ini pesannya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itulah ciri khas Ahlul hadis, al sunnah wal jamaah taifal mansurah. Fahum al firqatun najiyah asabita ala makan ali Rasul sallallahu wa ashabuhu al hadis itulah al-firqatun najiyah, kelompok yang apa? Yang selamat. Di sini perlu kita sampaikan ada beberapa nama yang merupakan sinonim dari ahlu sunnah. Ya, kalau kita mau sebutkan yang pertama ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri, kemudian ahlul hadis, eh, kemudian ahlul asar, kemudian al firqatun najiyah, eh, kemudian at taifa al mansurah, al ghuraba, ya ada waktu salafi atau asalafiyun ya kemudian juga ya uh, apa lagi ya al hadith al asar al sunnah wal jamaah al firqatun naji atau ifan mansurah al ghuraba as salafiyun ya mungkin tujuh ini merupakan sinonim dari nama ahli sunnah wal jamaah makanya ulama ya menyebutkan nama-nama tersebut ya, dengan sinonim-sinonimnya. Di sini dikatakan al-hadis fahumul firqatun najiyah. Mereka adalah golongan yang selamat. Ini sesuai dengan hadis Rasul SAW. Eh, Rasul mengatakan apa? Umat ini akan terpecah yaitu 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini yang disebut dengan apa? Al-firqatu an-najiyah, kelompok yang yang selamat. Siapa mereka? Ma'ana alihi washabi. Kata Rasul, mereka yang mengikuti aku dan para para sahabatku. Kaifala, eh bagaimana tidak? Eh, mereka dikatakan taifah man taifah atau firqatu najiyah wahum yataqarrabuna ila Allah taala bittiba sunnati Rasul sallallahu wa talabim li atharihi. Eh bagaimana mungkin mereka tidak dikatakan al firqatu najiyah sedangkan mereka adalah orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasul dan betul-betul ayam eh, menggeluti mendalami sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kurang. Qala Ibnu Hibban fi qali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Hibban berkata ketika mensyarah menjelaskan sabda Rasul, "Alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku." Beliau Ibnu Hibban mengatakan, inna man wadhafa inna man wadhafa ala sunan wa qala biha wa lam yaruj ala ghairiha min al ara fa huwa min al firqatin najiyah Sesungguhnya orang-orang yang tekun ya mempelajari as-sunnah dan mereka berkata dengan sunnah Rasul dan mereka tidak berpaling eh, kepada pendapat-pendapat yang menyelisihinya maka dia yang dikatakan sebagai al-firqatul an-najiyah. Eh, maka kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah pegang arah sunnah Rasul dan betul-betul ya kita ya mohon kepada Allah agar kita diwafatkan di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Ibnu Qutaibah, Ibnu Qutaibah mengatakan fa am ashabul hadis fa innahum iltamasul haqqa min wijhatihi. Adapun ashabul hadis, mereka adalah orang-orang yang mencari kebenaran dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan mencari kebenaran dari orang barat, ya, bukan mencari kebenaran dari eh, kelompok filsafat, namun mencari kebenaran al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah, yaitu dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tattaba'u min madani. Mereka betul-betul mencari al-haq dari sumbernya yang asli. Wa taqarrabu ilallah. <clears throat> Bismillah. Bittibaihim sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa talabihim li atharihi wa akhbarihi barran wa bahran wa syarqan wa ghorban eh dan mereka betul-betul mencari sunnah rasul eh lewat daratan lewat lautan ke arah timur ataupun arah arah barat ini yang mungkin kita bisa sampaikan eh pada kesempatan eh perdana kitab i'tiqad a'immat al hadis oleh Imam Abu Bakar Ismail ini, rahimallahu taala Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku luka lihada. Wa akhir da'wana anilhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.